Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid ala asif Bakung Rahimani wa Rahimakumullah di pertemuan yang lewat yang terakhir kita di Syama'il Nabi kita baca kisah masuknya kisah Salman eh, kisah masuk Islamnya Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Untuk itu untuk melengkapi hal tersebut dalam kesempatan malam hari ini kita akan baca kisah perjalanan Salman dalam mencari hidayah. <clears throat> Di satu hadis yang panjang eh, yang dimasukkan dan di, dimasukkan oleh Sa'al Albani di silsilah as-sahihah jilid yang kedua nomor hadis 894 <clears throat> diberi judul uh, oleh Sa'al Albani Kisatu Islami Salman Al-Farisi radallahu anhu kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi dengan uh, hadis pokok atau redaksi pokok dari Nabi ainu akhakum yakni Salmana fi mukatabatihi bantulah saudara kalian yaitu Salman untuk menyelesaikan transaksi kitabahnya untuk menyelesaikan tebusannya yang harus dia bayarkan kepada tuannya agar dia merdeka. Ya, ini adalah kitab potongan dari hadis Salman Al-Faris radhiallahu anhu yang diriatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Qal ibnu Abbas mengatakan, Thani hadathani Salman Al-Farisi, singkatan dari hadathani. Salman Al-Farisi bercerita kepadaku tentang hadisahu manfi eh, eh, tentang kisahnya Qal Salman mengatakan Aku adalah rajulan Farisian. Aku adalah orang Persi tepatnya dari daerah Asbahan. Min ahli koryatin dari satu desa namanya adalah Ji. namanya Ciyi. Wakana abi dan adalah ayahku itu adalah seorang dakahan atau e, Dikhon, eh, dihkan. Boleh juga dibaca duhkan. Koryatihi duhkan artinya Raisul Korea. Ayahku seorang kepala desa, anak pejabat, kelas kampung. Dan aku adalah anak yang paling disayang. Dan aku adalah orang yang paling dia cintai. Ya, maka falam yazal bihi hubuh iyaya maka terus menerus cintanya ayahku kepadaku sampai-sampai ayahku menahanku di rumahnya. Ya, untuk senantiasa ya, mulazimun nar untuk selamat untuk senantiasa menyertai api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Sebagaimana anak gadis itu ditahan di dalam rumah. Dan ketika itu kata Salman Al-Farisi, aku adalah orang yang jor-joran dalam beragama majusi. Aku adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sangat-sangat taat dalam agama majusi. Sampai-sampai aku adalah kotinan nar, aku adalah yang menjaga api yang disembah oleh orang majusi. Qatinun nar artinya al-qayyim ala naril majus yang ngurusi api sesembahan majusi wa muqiduha dan yang menyalakannya. Ya, maka aku luar biasa jadi majusi yang taat sampai-sampai levelnya, derajatnya di agama majusi adalah yang bertanggung jawab untuk tetap nyalanya api. Berarti punya derajat posisi e, jabatan keagamaan yang tinggi. Aladi duha, Yang itulah orang yang bertugas untuk menyalakan api walayat tukuha dan tidak membiarkan api itu padam meskipun hanya sesaat. Maka dia memiliki level kedudukan yang istimewa dalam agama majusi. Itulah yang bertanggung jawab untuk tidak padamnya api yang disembah oleh orang majusi. Dan ayahku itu punya kebun yang besar. Punya ladang yang besar. <clears throat> Qal fasakola fi bunyanin lahu yauman. Maka pada satu hari ya, ayahku sibuk dengan proyek bangunannya. Sehingga untuk urusan kebun diserahkan pada Salman. Sal, uh, sang ayah mengatakan, Wai anakku, aku sibuk dalam masalah bangunan hari ini. Sehingga tidak mengurusi bayati, tidak mengurusi ladangku. Oleh karena itu, pergilah engkau. Tengok ladang milik ayahmu. Lantas ayahku memerintahkan kepadaku fiha di ladang tersebut untuk melakukan sejumlah yang beliau inginkan. Maka aku pun berangkat, aku ingin pergi ke ladangnya. Di perjalanan aku melewati gereja. Min kana isin Nasara. Di antara gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka di dalamnya sedang mengerjakan sembayang atau sedang beribadah. Wa kuntula adri ma amrun nasi dan aku tidak mengetahui ya, berita masyarakat. Allah saya adalah orang yang sangat polos, kata dalam tempurung, nggak tahu apa yang terjadi di luar rumah. Ya, la adri ma'amrun nasi. si abi. Karena ayahku menahanku di rumahnya. Enggak pernah keluar rumah. Salman ini enggak pernah keluar rumah. Dia cuma tahunya majusi, cuma tahunya beribadah di rumah dan enggak ada, enggak tahu yang lain. Enggak tahu kalau ada orang Nasrani, ada yang ibadahnya begini-begini, dia enggak ngerti sama sekali. Ya, maka ketika dia lewat kok, ada e, ini gerejanya orang Nasrani maka nah ini satu hal yang aneh. Maka tatkala aku melewati mereka, aku mendengar suara mereka. Aku masuk ke tempat mereka, ini masuk dalam gereja, aku lihat-lihat apa yang mereka lakukan dalam gereja. Maka tatkala aku melihat mereka, aku suka dengan sholat mereka. Aku suka dengan ibadah mereka, sembahyang mereka. Hmm. Wa itu fi amrihim dan aku senang dengan agama mereka. Aku berkata, hada wallahi khairun nadini ladhi nahnu alaih. Demi Tuhan, ini agama ini lebih bagus daripada agama yang aku peluk selama ini. Yeah. Maka demi Allah aku tidaklah biarkan mereka, aku senantiasa nemani mereka sampai tenggelam matahari. Artinya aku tinggalkan kebun bapak aku. Gak jadi ke kebun. Karena tertarik dengan kegiatan gereja. Walam atiha, hari itu ternyata aku tidak jadi datang ke kebun ayahku. Kemudian kutanyakan kepada orang-orang Nasrani, di mana saya bisa ya, sampai pada agama ini. Ya, kalau saya mau belajar agama ini, ini saya ingin tahu itu kemana saya harus pergi. Mereka mengatakan Bisham, ke Syam. Akhirnya aku pulang ke rumah ayahku dan ayahku telah mengutus seseorang fitolabi untuk mencariku. Ya, tuhu an amalihi kulihi. Ternyata ya, aku telah menyibukkan ayahku dari semua pekerjaannya. Jadi nggak nggak jadi ngurusi bangunannya. Ini kok Salman nggak pulang-pulang. Ah, ada apa? Kacau, bingung. Ah. Ya, malah cuma mikirkan Salman. <clears throat> Maka tatkala aku datang kepada Nabi, eh, aku datang kepada ayahku, ayahku bertanya, "Ai bunai, Aina kunta? Hei anakku, kemana saja kamu berada? Bukankah aku telah ya, berpesan kepadamu apa yang telah aku pesankan? Aku katakan, ya abadi wa ayahku, aku melewati binasin sekelompok orang. Mereka sedang sembahyang di gereja mereka. Aku suka dengan apa yang aku lihat. Ya. Mintinihim, aku suka dengan agama mereka. Maka aku terus menerus menyertai mereka sampai tenggelam matahari. Maka ayahnya marah. Ya. Sang ayah kemudian mengatakan, Ayah bunai, laisa fi khairun. Tidak ada kebaikan dalam agama itu. Ya. tidak ada kebaikan dalam agama Nasrani yang kau lihat itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama Nasrani maka uh, eh, Salman ngotot. Nah, Kalla, Tidak Nah, demikian. Wallahi inna khairan min Nasani Masa ini lebih bagus daripada ini nyembah-nyembah api kayak gini. Kal <laughs> fakhofani. Maka ayahku mengkhawatirkan diriku, mengkhawatirkan agamaku, mengkhawatirkan eh, anaknya berpindah agama. Akhirnya Ya, maka kalau tadi cuma dikurung dalam rumah, ah, ini tidak boleh kemana-mana. Faja'ala fi jeli qaidan. Ya, maka ayah kemudian pasang borgol di kakiku. Ya, summa habasani fi baitihi. Dan ya, dia tahan diriku di rumahnya. Kalau kemarin cuma tidak boleh pergi-pergi, cuma di dalam rumah saja. Wah oh, ini boleh jadi cuma di dalam kamar, nggak boleh kemana-mana, kakinya diborgol. Bapak ilah Nasar, aku ngirim orang untuk namai orang-orang Nasrani. Aku sampaikan kepada mereka lewat utusanku, jika datang kepada kalian rombongan dari Syam, dari Syam, Tujarun, Nasoro, pedagang Nasrani, tolong kabarkan tentangku. Tolong kabarkan kepadaku tentang kehadiran mereka. Maka tibalah pun rombongan dari Syam para pedagang Nasrani. Lantas mereka orang-orang Nasrani kampungnya Salman cerita e, bercerita kepadaku tentang kedatangan mereka. Kemudian kukatakan kepada mereka, jika mereka telah menyelesaikan urusan mereka, masalah perdagangan, kemudian mereka pulang ke negeri mereka, tolong kabarkan kepadaku ya, rencana keberangkatan kepulangan mereka. Maka tatkala mereka ingin kembali ke negeri mereka, falamma aratu arajata ilal biladilin, akhbiruni bihim. Tatkala mereka ingin pulang ke negeri mereka, kabarkan kepada aku. Lantas, aku kemudian membuang besi dari kakiku. Ini borgolnya, borgol besi. Aku buang besi itu dari kakiku, kemudian aku kabur. Nah, maka Salman ini kabur ke rumahnya demi mencari hidayah. Satu yang diyakini jauh lebih baik daripada agamanya. Dia rela kabur, rela meninggalkan orang tuanya. Ya, maka aku keluar bersama mereka sampai tiba di Syam. Falam makodim tuha, maka tatkala aku tiba di Syam, aku katakan, Man afdalu ahli hadat ini siapakah orang Nasrani yang terbaik? Ini, siapakah di sini orang Nasrani yang terbaik? Aku ingin bersamanya. Aku mau melayaninya di gerejanya sambil aku mau belajar agama darinya. Aku mau sembahyang, aku mau beribadah. Oh. Kalau al-uskup fil kanisa maaf kelewatan. Siapakah orang Nasrani agama ini, pemuluh agama ini yang terbaik? Orang-orang mengatakan uskup yang ada di gereja itu. Aku, aku kemudian mendatangi uskup. Ini uskup dari bahasa Arab juga uskup. Fakultu kemudian ku katakan. Ini kot rohibtu fi hadadin. Aku senang dengan agama ini. Aku suka bersama anda. Aku ingin melayani anda di gereja anda. Sambil aku belajar agama dari anda. Wa usalim ma'aka aku beribadah sembahyang bersama anda. Maka sang uskup mengatakan, udhul silahkan masuk. Maka aku pun masuk ke dalam gerejanya bersamanya. Ternyata yang dianggap oleh masyarakat Nasrani di negeri di tempat tersebut sebagai orang yang paling soleh. Ternyata adalah orang yang bejat. Nah, namun nampak di mata manusia ya, dia adalah pendeta yang soleh. Ternyata kata Salman, fakana suin. Dia itu orang bejat. Ya, dia itu pendeta bejat, ya, uskup bejat. Kenapa? Dia suka memerintahkan jemaat, setelahnya jemaat ya. Nah, bersodakah untuk sedekah. Wa fiha. Memotivasi jemaatnya untuk sedekah. Maka jika jemaah telah mengumpulkan sedekah-sedekah dan disetorkan kepada sang uskup, ya, maka disetorkanlah kepadanya asya banyak benda-benda barang-barang hasil pertanian, guloteh dan sebagainya. Ternyata iktana zahuli nafsihi. Ternyata dia simpan untuk dirinya sendiri. Mari sedekah pada fakir miskin, mari sedekah pada fakir miskin, mari donasi, donasi, donasi. Eh ternyata semuanya untuk dia. Walam yu'tihi al-masakin. Tidak ada yang dia bagikan kepada orang-orang miskin. Ini, cuma dia simpan untuk dirinya. Sampai-sampai kekayaannya dia kumpulkan tujuh kullah berupa emas dan perak. Nah, ya, dua kullah saja sudah banyak. Nah, ini dua kulah untuk untuk ukuran air banyak ya, dua kulah. Nah, ini tujuh kulah. Nah, ini tujuh kulah. Isinya apa? Emas dan perak. Maka dia punya lumbung. Ya. Kalau ini sampai tujuh kulah. Ya. E, kalau kemudian e, sebagian kalau Hanabilah itu mengatakan dua kulah itu 240 liter. Nah, ini ukuran 240 liter atau kalau Syafi'iyah bilang e, kubus ukuran eh, satu setengah hasta. Ini. ini dua kula, nah, ini tujuh kula. Isinya emas sama perak. Nah, kaya raya dia dari sedekah jemaat gereja. Nah. Kal wa abghatuhu burdan syadidan. Aku benci sama dia setengah mati. Nah. Ya, aku benci uskup ini setengah mati karena aku lihat sendiri apa yang dia lakukan. Akhirnya eh, tum mata akhirnya sang uskup ini di, dilayani, ditemani oleh Salman sampai matinya si uskup. Maka kumpullah orang-orang Nasrani untuk memakamkan sang uskup. Kukatakan pada mereka, ini orang bejat. Dia nyuruh-nyuruh kalian untuk sedekah, memotivasi kalian untuk sedekah. Jika kalian telah datang kepadanya dengan sedekah, dia simpan untuk dirinya. Ini. Walam yu'til masakin, tidak dia kasihkan uang sedekah itu kepada orang miskin. Syai'an sedikit pun, sepeser pun tidak ada yang ya, ya, yang sampai kepada fakir miskin. Padahal katanya, bilangnya dia mau jadi talang garing, kata orang Jawa. Ini. Cuma sekedar talang, penyalur, garing, nggak dapat apa-apa. Ya. Cuma disampaikan semua pada orang miskin. Ternyata bukan hanya talang teles, nah, namun ya, jadi tandon. Kalau talang teles kan cuma kecipratan. Ini bukan kecipratan, semuanya numpuk pada dirinya. Ini orang bejat ini. Maka orang-orang Nasrani jemaat gereja bertanya, Wama ilmu kabidalika, dari mana anda tahu tentang hal itu? Maka aku katakan, maka aku tunjukkan kalian simpenannya. Ya, karena ini pelayannya tentu tahu ya, luar dalamnya, ya, tahu dapurannya, tahu rahasia-rahasianya. Maka bilang, fatullana alaih, tunjukkan pada kami emas simpenannya atau kemudian uh, perbendaraannya. Fa'urituhum maudi'ahu. Kuperlihatkan kepada mereka tempat simpanan emas dan perak itu. Akhirnya mereka keluarkan dari tempat simpanan tersebut tujuh kullah penuh dengan emas dan perak. Nih. Maka tatkala mereka melihat emas yang demikian banyak, emas perak demikian banyak, mereka mengatakan demi Allah kami tidak mau memakamkannya sama sekali. Nah. Fasol abu akhirnya ya disaliblah eh, sang uskup ini, kemudian dirajam pakai batu sehingga babak belur hancur, tidak tidak ada bentuknya. Kemudian mereka datangkan uskup yang lain yang mereka jadikan sebagai penggantinya. E, kata Salman, "Fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa ara annahu afdal minhu." maka eh, eh, fama fama ra'aitu maka tidak aku melihat rajulan seorang yang la salil khamsa yang tidak sholat lima waktu ara'anna afdol minhu aku lihat dia lebih baik darinya yang lebih baik daripada dirinya aku belum pernah melihat seorang yang bukan muslim lebih bagus daripada dia Aku belum pernah melihat orang yang dia bukan muslim, bukan orang yang sholat lima waktu. Yang lebih bagus daripada orang ini. Uskup yang kedua ini. Ashad di dunia. Dia, dia demikian zuhud dengan dunia. Dia demikian semangat dengan dengan cinta dengan akhirat. Wala ad'aba lailan wan naharan minhum. Dan dia tidaklah kemudian lebih rajin dalam beribadah malam dan siang dibandingkan orang ini. Maka aku mencintainya. Satu cinta yang lam uhibbahu man qablahu. Yang tidak kemudian pernah kuberikan kepada orang sebelumnya. Aku kemudian melayaninya selama beberapa waktu lamanya. Akhirnya datanglah kematian. Saat sakaratul maut, kutanyakan kepadanya, wahai fulan, ini kuntum ma'aka. Aku bersamamu. Dan aku menyukaimu dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada orang sebelummu. Dan telah datang kepadamu, yaitu kematian, yaitu sakaratul maut, yang engkau lihat, berupa ketetapan Allah. Fa'ila mantusibi. Maka kepada siapakah engkau wasiatkan diriku untuk kemudian menjadi pelayannya? Dan apa yang kau perintahkan kepada aku? Kal, sang uskup mengatakan, wahai anakku. Wallahi ma'a'lamu ahdan al-yawm ala makuntu alaih. Demi Allah, aku tidak mengetahui saat ini ada orang yang makuntu alaih. Sebagaimana keadaanku. Yang kemudian bagus imannya dalam versinya, aku tidak mengetahui. Lakot halakan nasu wa badalu. Sudah bejat semua itu. Uskup-uskup itu sudah bejat semua. Pendeta-pendeta itu busuk semua. Tidak ada yang seperti diriku. dalu mereka ganti-ganti. Mereka ganti-ganti aturan Tuhan. Semaunya, sesuka hatinya. Sudah rusak semua. Ya, pendeta-pendeta yang ada. Taraku aktara makanu alaih. Mereka tinggalkan mayoritas maka eh, makanu alaih agama mereka. Udah agama itu tinggal eh, tinggal kemudian simbol saja. Tidak ada yang diamalkan, mayoritas ditinggalkan. Ila rajulan bimusil. Kecuali ada seorang yang tinggal di Musil, satu tempat di Irak. Jadi di Syam, di Suria, Ini ada yang bagus. Cuma tinggal satu orang yang aku kenal. Tinggalnya di Musil. Wawa fulan, namanya fulan. Fawa alama kuntu alaih. Dia adalah sebagaimana keadaanku dalam masalah kesolehan. Dia orang soleh. Falhaq bihi. Maka susulah dia. Pergilah ke sana. Susulah dia. Kal falam mamata. Maka tatkala uh, sang pendeta ini, pendeta yang kedua ini meninggal dunia. Wahiba kemudian dimakamkan lahiktu bisahibil musil. Maka aku pergi ke orang yang ada di daerah musil. Sampaikan padanya, wahai fulan, sesungguhnya fulan berwasiat kepadaku saat dia meninggal dunia supaya aku ya, bergabung kepadamu, supaya aku mengikutimu. Wa akhbarani anaka ala amrihi. Dan si fulan telah bercerita kepadaku bahasanya engkau itu keadaannya kesalehannya sebagaimana beliau. Maka sang uskup yang ketiga berkata kepadaku, Akim Ingdi, silahkan engkau tinggal bersamaku. Maka aku tinggal bersamanya. Ya fawajatuhu khaira rajulin ala amr sahibihi. Maka aku jumpai dia adalah sebaik-baik orang sebagaimana keadaan temannya. Sama dia orang soleh ya, dalam tanda kutip dia orang yang baik. ini ya, dia orang yang ya, baik, bagus agamanya, tekun dengan keyakinannya. Ya. Namun tak lama orang yang uskup yang ketiga ini meninggal dunia. Maka tatkala kematian telah mendatanginya, kutanyakan, kukatakan badannya fulan, sesungguhnya ya, fulan dulu, yaitu uskup yang kedua, berwasiat kepadaku untuk mengikutimu dan memerintahkanku untuk bergabung bersamamu. Dan sekarang qad min minallah azza wa jalla mata. Telah datang dari Allah takdir yaitu takdir kematian sebagaimana engkau telah lihat. Kepada siapakah engkau wasiatkan diriku? Dan apa yang engkau perintahkan kepada aku? Maka sang uskup yang ketiga mengatakan, Aibunai, Wahai anakku, wallahi ma'a'lamu rajulan ala misli makuna alaih. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang yang keadaannya, kualitas agamanya, sebagaimana keadaan kami saat ini, kecuali satu orang yang ada di nasibin. Ya, ada satu orang di nasibin, namanya Fulan, silahkan engkau mencarinya. Maka tatkala uskup yang ketiga ini mati, meninggal dunia, wariba dan dimakamkan. Maka kemudian aku pergi menyusul Saibin Nasibin. Ini orang yang tinggal di daerah Nasibin dan Nabi pernah mendakwai jin dari Nasibin. Ya, maka mungkin dia atau ya, ya, mungkin sekitaran itu. Fajituhu aku datang. Ini berarti pendeta yang keempat. Berarti pendeta yang keempat. <clears throat> Kemudian aku sampaikan kepadanya beritaku dan apa yang diperintahkan oleh kawanku. Akhirnya pendeta keempat mengatakan, Akim Engdi, silahkan engkau tinggal bersama aku. Maka aku pun tinggal bersamanya. fawajat Fawajatuhu ala amri sahibaihi. Maka aku jumpai dia adalah orang yang soleh sebagaimana dua kawannya. Fa'akam tuma'a khair rojulin. Aku tinggal bersama sebaik-baik orang. Namun tak lama, umurnya tidak begitu panjang. Wallahi malah bisa anazalabi al-mautu. Maka tak lama setelah itu dia pun ye, kemudian dalam kematian mendatanginya. Tatkala hudira, tatkala hampir sakaratul maut, kutanyakan badannya wa fulan, sesungguhnya fulan dulu telah mewasiatkan aku untuk pergi kepada fulan Kemudian si fulan mewasiatkan aku untuk pergi kepadamu. na ilaman tusibi. Kepada siapakah engkau wasiatkan diriku? Apa yang kau perintahkan kepadaku Maka pendeta yang keempat. Ini pendeta yang keempat. Coba ini, uh, bisa kita katakan Salman ini betul-betul eh, kemudian ngerti Nasrani ya, mulazamah dengan ya, mulazamah dengan empat pendeta. Ya, satu antaranya pendeta bejat, tiga diantaranya ya, pendeta yang saleh, pendeta yang baik. Maka dia tahu betul agama Nasrani. <coughs> ya, jadi santri, jadi sekaligus cantrik. Cantrik itu yang bantu-bantu. Nah, ya, ya. Maka kemudian uh, sang pendeta yang keempat yang mengatakan, "Ai bunai, wallahi man na'lamu ahadan baqiya ala amrina." Wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu satu pun orang yang masih tersisa dalam keadaan kami ini. Yang masih baik. Ya, pendeta yang yang baik, yang masih tersisa tidak ada. Tidak sudah tidak ada lagi tersisa. Ya, ala amrina amruka antaktiyahu. Yang bisa aku sarankan supaya engkau mendatanginya. Kecuali satu orang di Amuriyah. Ya, satu orang di daerah Amuriyah. Maka lihat perjalanan Salman. Dia dari Asbahan. Asbahan itu di Iran. Kemudian pindah ke Syam di Suriah. Ya. Kemudian pindah ke Musil. Pindah ke Irak. Nah cuma uh, perjalanan hidayahnya, pindah-pindah tempat, ya, ke Mosul, habis itu ke Nasibin. Ya, kemudian habis ini disarankan, pergilah engkau ke daerah Amuria. Fa'ina bimislimah nahnu alai. Maka maka dia semisal keadaan kami. Jika engkau mau silahkan datangi dia. Qal fa'inahu ala amrina. Sehingga dia itu semisal kami. Ini kata pendeta yang keempat. Maka tatkala dia meninggal dunia dan dimakamkan. Aku pun pergi ke tempat Soibu Amuria. Maka aku pergi ke tempat Soibu Amuria. Fa'akhbar tu khubari. Ku ceritakan dia ceritaku. Maka ini berarti pendeta keberapa ini? Kelima. Perjalanan panjang cari hidayah. Mulazamah lima pendeta ya. Akim Aingdi. Silahkan tinggal bersamaku. Maka aku tinggal bersama seorang yang dia ala haji ashabihi wa amrihim. Sama persis dengan eh, perilaku kawan-kawannya dan keadaan kawan-kawannya. Namun sambil eh, eh, sambil kemudian berkhidmat dan belajar, Salman kerja. Waktu Sabtu aku kerja cari duit sehingga aku punya sejumlah sapi dan beberapa yang nggak banyak dari kambing. Maka kemudian Allah menetapkan, menimpakan kepadanya apa yang telah Allah tetapkan untuk kematian. Jadi, pada pendeta yang kelima. Maka tatkala Hudira telah datang kematian, kukatakan kepadanya. Baik fulan, sungguh aku dulu bersama fulan, kemudian dia berwasiat kepadaku untuk menemui fulan. Kemudian fulan berwasiat kepadaku untuk menemui fulan. Kemudian fulan berwasiat kepadaku untuk menemuimu. Fa'ilaman tusibi. Pada siapakah engkau wasiatkan aku dan apa yang engkau perintahkan padaku? Maka pendeta dari daerah Amuriah mengatakan, bunai, wahai anakku, aku tidak mengetahui. Ma'a'lamuhu asbaha alamakun alaih. Aku tidaklah mengetahui uh, adanya orang yang alamakun alaih Ahadun nas. Satupun orang. Sudah tidak ada lagi terekam. Nih, tercatat ada orang yang ya, orang yang baik, orang yang dalam tanda kutip soleh. Ya, yang bisa aku perintahkan engkau untuk menemuinya. Akan tetapi kot adallaka zamanun nabiyyin. Ya, akan tetapi sudah dekat kepadamu zaman munculnya seorang nabi. Dan dia akan diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Dia akan keluar di tanah Arab. Ya, dia akan berhijrah ke satu wilayah baina hurotain yang wilayah tersebut di antara dua hurah. Hurah itu batu hitam. Batu, batu bebatuan hitam dan itu Medina. Timur dan baratnya Medina itu dibatasi oleh hurah. Barisan batu-batu hitam. Eh, Bainahuman nakhlun. Di antara dua tapal batas itu terdapat banyak pohon kurma. Dan ada padanya sebelah kriteria yang tidak samar. Yaitu yang pertama, dia makan hadiah. Yang kedua, dia tidak makan sedekah. Yang ketiga, di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Itu tiga ciri Nabi itu. Maka jika engkau mau, jika engkau mampu untuk antal haqqa, untuk kemudian pergi ke negeri itu, lakukanlah. Ya demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qutana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> Kembali, kembali uh, kita lanjutkan membaca kisah perjalanan <clears throat> Salman Al-Farisi untuk menggapai dan mendapatkan hidayah Islam. Qal Salman mengatakan, "Tsumma mata wa ghiba." Kemudian pendeta yang kelima tadi meninggal dunia dan dimakamkan. Maka aku masih bertahan tinggal di daerah Amuriyah. Masya Allah. An Amkutha dalam waktu yang cukup lama. <clears throat> Kemudian lewatlah eh, sekelompok min kalbin dari suku Kalab tujaran eh, sejumlah pedagang. Maka aku katakan kepada mereka, tolong bawa aku ke negeri Arab. Sebagai upahnya, aku berikan kepada kalian semua sapiku ini. Dan semua kambing-kambungku ini. Maka mereka menyanggupinya dengan mengatakan, ya, kuberikan kepada mereka ya, sapi dan kambing. Harga yang tentu sangat mahal. Ya, nah untuk perjalanan untuk mendapatkan hidayah. Maka korban sapi, korban kambing. Iya. Yang ini pun bukan hanya seekor sapi, namun bakorot. Sejumlah sapi. Tiga ekor sapi saja sudah berapa nilainya. Dan mereka pun membawa aku dalam perjalanan mereka. Sampai ketika mereka telah Qadimubi Wadil Qura. Dan ketika mereka telah bersamaku, tiba di Wadil Qura, mereka zalim kepadaku. Bentuknya mereka jual aku sebagai budak. Mereka jual aku sebagai budak kepada seorang Yahudi. Abdan. Dengan status budak. Fakuntu indahu. Sehingga ceritanya aku kemudian tinggal bersama orang Yahudi tersebut dengan status budak. Ini pakai fase tahapan dari anak pejabat, ya, meskipun kelas kampung, ya, dan jadi cantrik, pindah ke sana kemari, hanya sampai jadi budak. Maka aku tinggal di tempatnya dan aku melihat banyak pohon koma. Aku berharap bahasanya itu adalah daerah yang diceritakan oleh kawanku. walam eh, yahukoli finapsi, Namun Namun eh, aku tidak yakin dalam diriku. nama anak indahu maka tatkala aku di tempatnya tibalah kepada orang Yahudi ini anak pamannya, pepiti sepupunya dari Madinah, dari Bani Quraidah. Akhirnya sang sepupu membeli aku dari darinya. Akhirnya sang sepupu ini, orang Bani Quraidah ini, membawa aku ke Madinah. Fawallahi mahuwa illa an ra'aituha fa'araftuha. Maka demi Allah, tidaklah aku melihat Madinah kecuali aku langsung kenal ini Madinah. Ini yang diceritakan oleh eh, kawanku. Ini yang diceritakan oleh uskup. Inilah tempat hijrah sang Nabi. Oh tadi cuma ada ya, pohon-pohon koma, nggak yakin. Begitu lihat Madinah, maka langsung konek, Hatinya langsung sambung. Oh ini. Begitu lihat langsung konek. Ya, maka aku mengenalinya berdasarkan deskripsi kawanku. Tinggallah aku di Madinah. Lantas Allah Subhanahu wa taala mutus rasulnya, sang rasul tinggal di Mekah selama yang Allah inginkan. La asma'ulahu bidzikrin. Selama Nabi dakwah di Mekah, aku tidak pernah mendengar disebut-sebutnya berita tentang sang Nabi. Ma'ama'ana fi min suhli arok ditambah saya memiliki kesibukan rek dengan status budak. Setelah itu sang Nabi hijrah ke Madinah. Dan ketika eh, Salman pertama kali mendengar Nabi itu hijrah di Madinah dalam kondisi dia di atas pohon kurma sedang kerja. Wallahi demi Allah. Sungguh aku ketika itu ada di puncak ya, di atas pohon kurma. Yang pohon kurma itu milik tuanku. Aku melakukan aktivitas di atas pohon kurma itu ba'dul amal, beberapa kegiatan. Ketika itu tuanku duduk di bawah pohon kurma tersebut. Salman di atas, tuannya ada di bawah. It akbala ibnu ammin lahu. Tiba-tiba ketika itu datanglah sepupu tuanku ini. Akhirnya dia berdiri di hadapan tuanku. Dan dia mengatakan, Wahai fulan, semoga Allah melaknat baini kailah. Wallahi demi Allah, sungguh mereka saat ini, mereka kumpul di Kuba, mengumpuli, mengkumuni seorang yang tiba kepada mereka dari Mekah hari ini. Yang orang ini mengaku-ngaku kalau dia nabi. Maka ketika aku mendengar berita tersebut, arodatni al ya, urawau maka aku gemetaran. Begitu dengar itu, maka badanku gemetar, menggigil gemetar. Urawak catatan kaki, rada'ah. Ini gemetar. Bahwa fil asal baradul huma ya, Wawa itu mana asalnya adalah kedinginannya orang yang panas. Nah, orang eh, panas, ini masa dingin. Orang demam, badannya itu dipegang panas, anget, atau bahkan panas. Namun dia, saya kedinginan, sedingin. Nah, itu namanya arwa. Sampai aku menduga, aku akan jatuh menimpa posku. Karena ini di atas, bosnya di bawah, duduk di bawah. Lagi di atas, dengar berita, sang Nabi datang. Langsung gemetaran. Jatuh, menaik orang itu bisa mati ini bosnya. Akhirnya aku pun turun dari pohon korma. Kemudian mulailah aku berkata kepada anak paman bosku, tuanku. Mata takulu, apa tadi yang Anda katakan? Nah, ini padahal eh, ini budak. Ini ikut nimbrung obrolan bos. Ini Buddha ikut nimbrung obrolan bos. Maka apa yang terjadi? Rodi sayyidi. Nah, tuanku marah. ini kamu Buddha, kamu sibuk aja. Malah dan ikuti kotanya. ada apa, ada apa. Kan? Nah, eh, mata kulu ada apa, ada apa, tadi ada berita apa lakamani lukmatan jadidatan dan meninjuku dengan tinjuan yang keras. Oh, pok, kan? Budak campur-campur tangannya. Sambil Tuanku mengatakan, Malaka walihada. Apa urusanmu dengan masalah ini? Nah. Akbil ala amalik. Sudah nah, urusi kerjaanmu sana. Nah. Perhatianlah engkau dengan kerjaanmu. Ya, kemudian aku katakan lesya, ya tidak ada apa-apa. Ya. Cuma aku ingin memastikan apa yang tadi dia sampaikan. Wakatkan kana ing disyai'un kot jamak tu. Aku punya sesuatu yang aku kumpulkan. Dari hasil kerjaku sendiri. Ketika sore tiba, aku bawa yaitu sejumlah kurma. Ketika sore tiba aku ambil kemudian aku pergi ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu di Kuba. Jadi masuk Islamnya, ya, kenalnya ya, Salma dengan Nabi itu di awal kedatangan Nabi. Nabi masih di, posisinya masih di Kuba. Lalu aku menemui sang Nabi dan aku berkata kepadanya, telah sampai kepadaku, bahasanya berita bahasa engkau adalah orang yang soleh. Dan bersama Anda sejumlah kawan Anda yang merupakan orang asing yang memiliki kebutuhan. kana Ini ada sejumlah korma yang aku miliki yang aku sedekahkan. Dan aku melihat kalian adalah orang yang paling berhak mendapatkan ini dibandingkan yang lain. Maka aku dekatkan korma-korma itu kepada Nabi. Lantas Rasulullah saw berkata pada para sahabatnya, Kulu silakan kalian makan. Sedangkan beliau menahan tangannya dan tidak mau makan, ikut makan. Maka aku berkata dalam hati, hadi wahidah. Ini ciri yang pertama sebagaimana diceritakan oleh sang uskup yang kelima. Kemudian aku pergi. Kemudian aku kumpulkan sesuatu. Watahawala Rasulullah ilan Madinah. Ketika itu Rasulullah pindah, sudah pindah ke Madinah. Sudah melakukan meninggalkan Kuba dan pindah ke Madinah. Aku datang membahas sesuatu tersebut, kemudian ku katakan, aku melihat Anda tidak memakan sedekah. Ini hadiah yang dengannya aku ingin memuliakan Anda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau makan darinya dan Nabi perintahkan Nabi ajak para sahabat untuk ikut makan bersama Nabi. Maka aku berkata dalam hati, hatani ithnatani. Ini dua tanda. Kemudian setelah itu aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Nabi berada di pemakaman pakai al-gharqat. Ya, gharqat nama pohon. Pakai itu disebut pakai al-gharqat karena dulu banyak pohon gharqat di lokasi tersebut. Ya, kenapa Nabi di sini? Nabi mengiringi jenazah ya, salah satu sahabatnya. Nah ketika itu Nabi memakai dua kain. Ketika itu Nabi duduk di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Aku mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu aku berputar. Aku mau melihat kepung, aku mau melihat punggung Nabi. Apakah aku melihat stempel kenabian yang diciptakan oleh kawanku ataukah tidak? Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat aku berputar ke belakang, Arafa, Nabi tahu bahasanya aku mau memastikan sesuatu yang telah diceritakan kepada aku. Maka Nabi kemudian menurunkan ridaknya dari punggungnya. Dia memakai ridak, maka Nabi lihat ini ada yang punya mau, ya. maka Nabi turunkan. Jadi tadi ridaknya di sini, kemudian diturunkan supaya kelihatan khotam atau stempel kenabian. Fanadartu ilal khotam. Maka aku, aku pun bisa melihat stempel kenabian tersebut. Fa'araftuha. Dan aku kenal betul itu stempel kenabian yang diceritakan oleh kawanku. Maka kemudian aku langsung uh, eh, ingkababtu alaih. Dan aku langsung kemudian mendatangi Nabi, tersungkur di hadapan Nabi Uqabiluhu wa abaki. Aku cium Nabi dan aku menangis. Fakulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku tahawal. Ya. Mungkin terjemah bebasnya ya, angkat kepalamu. Ya, karena dia tersungkuk menyungkurkan diri di hadapan Nabi. Ngebruk kata orang Jawa. Inkababtu. Ya. Ya, maka Nabi katakan tahawal. Ayo bangun. Fatahawal tu aku dan ya, bangun. Atau maaf, ini mungkin ukabiluhu bisa ke, kembali ke khotam. Jadi kalau tahawal berarti suruh ke hadapan Nabi. Fangkabtu fa fangkababtu alaih. Lalu aku kemudian menjatuhkan diri ke khotam tersebut. hukum dan kucium dan aku menangis. Maka Nabi berkata kepadaku, tahawal, berpindahlah. Geser. Fatahawal itu kemudian aku geser sehingga berada di hadapan Nabi. Fakosostu alih hadithi. Laku ceritakan kisah hidupku. Perjalanan mencari hidayah ya, berpuluh-puluh tahun ya, ya, untuk mencari sebuah kebenaran. Kama hadas tukaya ibn Abbas. Kuceritakan kepada sang Nabi sebagaimana cerita yang saat ini aku sampaikan kepada Muay ya ibn Abbas. Maka ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memperdengarkan cerita ini kepada para sahabatnya. Maka Nabi senang, Nabi suka. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusmi'a dzalika ashabahu. Memperdengarkan cerita ini kepada para sahabat, didengar oleh para sahabat. Maka sebagaimana Nabi ya, suka ya, para sahabat mendengar cerita perjalanan hidayahnya Salman, eh, maka selayaknya ya, cerita ini juga disebar luaskan karena Nabi suka para sahabatnya mendengar kisahnya Salman. Kemudian sipulah Salman dengan statusnya sebagai budak. Hatta fatahu sehingga terluputlah dari Salman menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar dan Uhud. Padahal dia telah mengetahui Nabi sejak awal. Dia tidak ikut perang Badar, tidak perang Uhud karena statusnya sebagai budak milik orang Yahudi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, katib ya Salman. Baik Salman, bikin transaksi mukatabah atau kitabah kepada tuanmu. Maka katab tu sahibi, aku kemudian mengadakan transaksi mukatabah dengan tuanku dengan perjanjian bayar menyerahkan 300 batang pohon kurma uhyi halahu yang aku rawat, aku hidupkan, aku pelihara untuknya bil fakir. Fakir di catatan kaki adalah hufrah, galian yang digali lifasilah untuk anak pohon kurma. Ketika dia sudah dipindah untuk ditanamkan di situ. Maka fakir itu artinya ya, galian untuk nanam pohon kurma. Ditambah duit sebanyak 40 ukiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan inilah yang kemudian dicantumkan di sini ainu akhokum Bantulah saudara kalian supaya bisa merdeka dengan melunasi eh, kewajibannya. Maka orang-orang pun membantuku bin nakhli dengan pohon kurma. Arajul ada seorang sahabat yang bantu 30 wadiyah. Catatan kaki. Wadiyah jamak dari wadi. si Sigarun nakhli anak pohon kurma. Ada yang kemudian orang yang lain yang bantu 20 batang. Ada yang bantu 15 batang. Ada yang bantu 10 batang. Artinya biqadri terima indahu. Masing-masing bantu Salman dengan apa yang mampu dia berikan. Maka dari kemudian bantuan banyak sahabat ini terkumpulah untukku 300 anak pohon kurma. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepadaku, pergilah wahai Salman, buat kalian untuk 300 batang pohon kurma ini. Faidah farokta jika anda telah selesai bikin 400 kali, eh, berapa? Bikin 300 kalian. Nah, ini kan kerjaan berapa hari. Nah, nyangkul bikin 300 eh, lubang. Jika engkau telah selesai, datang kepada aku. Datanglah, datanglah kepada aku. Aku nu'ana adha'uha Uhabiyadi. Aku sendiri yang akan meletakkan masing-masing anak pohon kurma itu di lubangnya masing-masing. Maka aku kemudian membuat kalian untuk pohon ini. Dan ini masih dibantu oleh sejumlah sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang bantu. Para sahabat Nabi yang lain. Mereka bantu menyediakan 300 batang pohon kurma, mereka juga membantu bikin kalian. Sampai ketika aku telah selesai Aku datang kepada Nabi dan aku sampaikan kepada Nabi kalau selesai lihatlah Rasulullah kemudian berangkat bersamaku menuju ya, tempat tersebut. Maka mulailah kami dekatkan kepada Nabi, kami dekatkan pada Nabi anak pohon kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sendiri ke dalam lubang itu dengan tangannya. Fawalladhi nafsu Salman biyadihi ma matat min hawadiyatun wahidatun. Demi Allah dat yang jiwa nyawanya Salman ada di tangannya, 300 anak pohon koma itu tidak ada yang mati. Semuanya tumbuh. Padahal biasanya orang nanam itu ya ada saja yang eh, nggak berhasil. Apalagi 300 batang. Ya, maka nanti ya berhasil itu kalau sekian batang hidup yang lain beberapa perlu diganti. Namun ini tidak 300 batang tadi seluruhnya hidup. Seluruhnya berkembang. Fa'adaitun nahla maka kuserahkan kepada tuanku pohon kurma Wabakia aliyal mal. Aku masih punya utang, utang duit yang harus diserahkan. Fa'utiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka didatangkanlah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu benda sebesar telur ayam min dahabin namun telur ayam emas seukuran telur ayam namun itu emas ini didatangkan kepada Nabi, disetorkan kepada Nabi mimba'dil maghazi dari sebagian peperangan yang dilakukan oleh para sahabat. Maka begitu lihat emas, ingatnya ingat Salman. Utangnya Salman belum lunas. Fakal lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maaf al Farisi al Mukatib. Gimana dengan itu orang Persia yang jadi budak mukatab? Sudah selesai belum dia utangnya? Ingat Salman. itu lahu maka aku dipanggil untuk berjumpa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah di hadapan Nabi, Nabi mengatakan, Khud hadihi fa'addi biha ma'alika ya Salman. Wahai Salman, ambil emas ini, ya, cuma sebesar telur ayam, ya, ya, bayar itu, pakai itu untuk membayar utangmu atau kewajibanmu. Maka 40 ukiyah itu belum cukup dengan itu. 40 ukiyah itu belum cukup dengan itu. Itu masih kurang banyak. Namun Nabi bilang, ini pakai untuk bayar utang. Padahal ini tidak cukup. Maka aku katakan, Salman bertanya kepada Nabi, Wa ina taqa'u hadiah, ya Rasulullah mimma alaiya. Nah Rasul ini seberapa untuk bayar utangku? Ini masih kurang banyak. Kenapa Anda bilang ini pakai ini untuk bayar utangku? Untuk bayar kewajibanku? Ini kurang banyak wahai Nabi. Aina taqa hadihi. Ini ini seberapa dibandingkan kewajibanku? Kewajibanku masih banyak lagi. Maka Nabi mengatakan, khutha, ah, dalah, ambil saja. Ya. nggak usah dipikir. Nah, ambil saja. Fa inna Allah azza wa jalla sayu'ati biha angka. Allah akan membayarkan kewajibanmu pakai itu seluruh utangmu. Qal fa'akhadtuha. Hanya aku ambil ya, emas sebesar telur ayam tadi, kemudian ku timbang. Lahum kepada mereka darinya. Ya, maka dibawa kepada tuannya. Hum ini tuannya. Setelah di depan tuannya, kalau mau serah terima duit, ditimbang. Walladhi nafsu Salman biadi. Arba'ina ukiyah. Ternyata ditimbang itu sudah genep 40 ukiyah. Padahal harusnya kurang. Tiba-tiba beratnya jadi berat sekali. Fa'afaituhum haqqahum. Maka aku bayarkan kepada mereka hak mereka dan merdekalah aku. Lalu aku pun hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Khandaq. Thumalam yafutni ma'ahu mashhadun. Kemudian aku tidak ter, tidaklah terlewatkan padaku pun peperangan sejak itu. Cuma nggak ikut Badar sama Uhud saja. Ya, Salman mengikuti peperangan dimulai dari Khandaq setelah sebelumnya dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Ya, cerita panjang ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari jalur Ibnu Ishaq, Al Hadasani Asim Ibn Umair Ibn Khotad Al-Ansari, dari Mahmud Ibn Labid, dari Abdullah Ibn Abbas. Kata Al-Albani, Wahada isnadun hasanun. Ini sanatnya Hasan, dibawakan oleh ah, Ithami dalam Majmu' Zawaid kemudian dikomentari. Rau Ahmad kulluhu semuanya dilihat oleh Imam Ahmad. Tabarani dalam Mu'jam Kabir binahwi dengan redaksi yang mirip. Perawinya adalah perawi kitab sahih selain Muhammad bin Ishaq dan dia telah menegaskan kalau dia mendengar dari gurunya. Dan sepotong dari kisah ini, nggak panjang berarti tidak utuh, diatkan oleh Al-Hakim dari jalur yang sama dengan mengatakan sahih menurut kriteria Muslim dan disetujui oleh Dahabi, komentar Al-Albani, kada qala demikian yang kita katakan oleh keduanya. Dalam satu riwayat hanya Imam Ahmad dari Ibnu Ishaq Aydan, qala hadatsana Yazid ibn Abi Habib dari rajulin an Bani Abdul Qais, ada seorang dari Bani Abdul Qais dari Salman Al-Khair yaitu Salman Al-Farisi Qal lama qultu tatkala aku berkata kepada Nabi, aina taqa'u hadhihi?" Wahai Nabi, dari mana ini apa posisi barang segini untuk minalladhi alayya ya Rasulullah? Untuk bisa melunasi kewajibanku. Wahai Rasul, ini barang cuma segini. Ini apa aja ya? cukup untuk melunasi kewajibanku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil telur emas sebesar telur ayam tadi. Fakollabaha ala lisanihi. Kemudian Nabi bolak-balik ala lisanihi di atas lidah beliau. Thumakal, setelah itu Nabi katakan khutha fa'ufihim minha. Ambil ini, lunasi kewajibanmu minha pakai barang ini. Lunas nanti. Nah betul dibawa dan lunas. Ya, ternyata tiba-tiba jadi berat, ya. Ya, tiba-tiba ya, e, berat sendiri ya, ya, yang tidak diperkirakan. Itu kisah panjang eh, perjalanan Salman Al-Farisi dalam menggapai dalam mencari hidayah, perjalanan panjang butuh Eh, waktu yang panjang, ya, panjangnya panjang waktu, panjangnya panjang eh, panjang tempat, ya, panjangnya panjang biaya, ya, semuanya panjang semua. Ya. Butuh waktu panjang yang perlu dihabiskan, perlu eh, wilayah yang demikian luas yang harus ya, dilewati dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana yang ada di masa silam, tidak naik mob, ya, tidak naik mobil atau kemudian naik motor atau naik yang lain, semuanya ditempuh dengan paling banter jalan kaki, ya, paling banter bisa kita pastikan semuanya ditempuh dengan proses jalan kaki karena Salman baru punya duit itu ketika di Amuria, ya, baru kemudian dia punya duit punya sapi punya ini apalagi dia pergi dari Asfahan dari kampungnya itu kabur, ya, tentu tidak bisa bawa apa-apa. Cuma bawa apa yang ada di badan saja. Maka pelajaran yang bisa kita petik, ya, fawaid kisah yang bisa kita ambil uh, dari kisah Salman ini yang pertama Fatul Salman hadis ini atau kisah ini menunjukkan istimewanya Salman. Fitulah bilil haq betapa Salman itu adalah seorang yang istimewa dalam usahanya mencari kebenaran. Dalam sabarnya berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kampung halaman, semuanya demi kebenaran. Ini perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Ya, meninggalkan ya, keluarga, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kerabat, itu bukan satu hal yang mudah. Ya. Apalagi ya, ini tanpa tanpa biaya, ya, ini tanpa kemudian bekal, tanpa jelasnya tujuan, jelasnya tempat tinggal. Ini dalam keadaan gelap. Perjalanan semacam ini tentu satu hal yang sangat-sangat berat. Hanya manusia-manusia istimewa. Yeah. Jangankan perjalanan gelap semacam yang sudah jaminannya jelas saja belum tentu orang itu kuat. Nah, transmigrasi sana jelas. Nanti gini, gini, gini enggak kuat. Nah, Jadi orang kemudian kuliah di Jogja belum tentu juga ada yang kuat. Ah, kangen rumah dan seterusnya. Enggak semuanya, enggak ya, semuanya berhasil. Bandingkan dengan Salman. Maka akan kita lihat, kalau kita bandingkan betapa istimewanya Salman. Manusia yang luar biasa. Kemudian di antara hal yang layak untuk kita contoh dari Salman, ya di sini kita jumpai Salman bertanya kepada ahlul haq, kepada orang yang dia yakini berada di atas kebenaran tentang orang lain minta tazkiyah, minta rekomendasi, saya mau belajar. Ini saya telah belajar dengan Anda, sudah selesai, saya mau lanjut belajar. Ya belajar sama siapa? Ini, ya, maka Ya, di sini kita jumpai ya, contoh yang baik. Ya, bagaimanakah bertanya kepada orang yang berada di atas kebenaran tentang siapakah yang layak untuk jadi tempat belajar. Cari rekomendasi. Cari rekomendasi. Salman itu berpindah-pindah dari satu uskup ke uskup yang lain. Ya, untuk pakai rekomendasi. Maka tidak sembarangan dalam mencari ilmu gitu ya. Ya, tidak kemudian belajar kepada semua orang. Ya, maka yang ditanyakan ketika sampai ke Syam pertama kali, siapakah orang Nasrani yang paling afdol? Ya. Oh, itu uskup itu, ternyata uskupnya uskup bejat. Ya. Kan? Namun pertanyaannya lihat, siapakah orang yang paling afdol? Ya, maka yang dicari enggak kemudian belajar sama sembarang orang. Ya. Namun pilih-pilih guru. Gitu kan? Ya. Pilih-pilih guru. Cari guru siapa? Yang direkomendasi oleh guru yang sebelumnya. Ya, maka Salman, do, demikian cara eh, cara beliau dalam menuntut ilmu. Pilih-pilih guru dan guru berikutnya itu berdasarkan rekomendasi guru sebelumnya. Kemudian uh, teladan dan contoh dari Salman dalamnya adalah arujuk ilal ulama adalah konsultasi sama orang yang berilmu, bertanya kepada mereka tentang sesuatu yang menjadi masalah. Di antara masalahnya adalah masalah mau belajar. Ya, masalah mau cari guru ngaji. Saya maka itu perlu ditanyakan kepada ahlul ilmi. Kepada orang yang kita yakini adalah orang yang berilmu. Tidak kemudian kita sendiri yang menentukan, wah itu kondang di Youtube, berarti nah, itu uh, itu kemudian kayak jadi guru enggak ya, ya, namun mbak konsultasi kepada orang yang telah diyakini ya, telah telah thiqah dalam dirinya ya, adalah orang yang berilmu saya mau belajar kepada saya mau melanjutkan belajar atau belajar ke tempat yang lain kemana saya uh, perlu belajar ya, maka Salman konsultasi dengan ahli ilmu Kemudian di antara uh, keteladanan Salman adalah qabulul haq wa adamu taraddud fi dzalik adalah menerima kebenaran <coughs> orang yang open terbuka menerima kebenaran dan tidak bimbang untuk menerima kebenaran. Ya, ketika kemudian hatinya terbuka melihat ama masuk gereja langsung kemudian ya, betul-betul ya, dia terima kebenaran ini masuk dalam hatinya. Dia rela debat sama bapaknya. Bapaknya bilang, yang paling bagus itu agama nenek moyang muda, bapak. Itu lebih bagus daripada agama nenek moyangku. Maka dia betul-betul orangnya orang yang terbuka, menerima kebenaran, dan ketika kebenaran itu diterima, demikian merasuk dalam hatinya. Langsung mantap uh, dengan kebenaran yang dia yakini. Ya, kemudian pelajaran yang lain adalah <clears throat> tidak mudah terkecoh dengan subhat alul batin. Dalam hal ini adalah subhat bapaknya. Maka Salman tidak terkecoh dengan subhat bapaknya. Oh, dia kokoh dengan kebenaran yang telah dia terima. Bapaknya bilang, gembosi, tidak, lebih bagus agama mbahmu. nah untuk lebih bagus, lebih keren. Ah, Salman nggak goyah. Enggak. Kala. Dia katakan, sekali-kali tidak wahai ayahku. Maka tidak, ketika kebenaran itu sudah betul-betul diyakini sebagai sebuah kebenaran, tidak kembang goyah dengan sebahat ahlul batil. Itu Salman. Kemudian alal insan ayas'a itulah bilhaq. Kewajiban setiap orang untuk berburu mencari kebenaran. Mencari hidayah. Maka hidayah itu dicari. Lihat perjalanan panjang Salman. Perjalanan panjang. Lihat susahnya Salman. Untuk mengilmui kebenaran. Untuk menemukan kebenaran. Waktu yang panjang, perjalanan yang panjang, biaya yang tidak sedikit, susah payah yang demikian besar. Nah demikianlah talibul haq, talibul hidayah. Eh, seperti ini karakter eh, selayaknya yang dimiliki oleh orang yang namanya mencari hidayah. Bukan kemudian berpangku tangan sekedar ya doakan ya mudah mudah-mudahan saya dapat hidayah. Tidak. Eh, ya, ya. Tidak sekedar ya ya doakan saja. Ya. Mudah-mudahan saya lagi sesat sekarang ini besok tidak dapat hidayah. Tidak demikian. Melihat susah payahnya Salman. Perjuangan, penderitaan untuk mencari hidayah. Pengorbanan untuk dapat hidayah. Kemudian alal muslim yata'alaq bila ulama. <coughs> Seorang muslim uh, semestinya punya hubungan erat dengan para ulama. Demikianlah pilihan Salman. Dia mencari ta'aluk dengan orang yang berilmu. Ini sebatas yang dia ketahui. Sebatas data informasi yang dia miliki. Ini orang berilmu. Kemana dia belajar kepada orang yang berilmu. Kemudian ya, dia kemudian melayani, ya, membantu kegiatan di rumah. Dari itu kemudian punya banyak waktu untuk sambil tanya-tanya, melihat prakteknya, pengamalannya, Ya. Ya. Setelah itu kemudian cukup atau kemudian waktunya habis, pindah pada ulama yang lain. Ya. Maka yang diburu adalah sumber ilmu. Dan membangun kedekatan dengan sumber ilmu. Kemudian pelajaran yang lain dari kisahnya Salman min adati ahlil batin muharabatu halil haq. Di antara tradisi yang mengakar ya, di antara ahli batil adalah memerangi ahlul hak. Dalam hal ini bapaknya Salman. Bentuknya bogol. Nah. Kalah debat, maka mainnya main kekuasaan. Nah. Itu sifat ahli batil dari zaman ke zaman. Sifat ahli batil dari zaman ke zaman. Memerangi ahlul hak. Ya, kalah debat, ya, main kekuasaan. Bapaknya Salman eh, kemudian menggunakan kekuasaannya. Kamu anak tak bogol. Bogolnya bogol besi. Maka ini sebuah realita yang wajib untuk dimaklumi, untuk dipahami sehingga bisa disikapi dengan semestinya. Kemudian kita jumpai dalam diri Salman ini minat yang tulus untuk mendapatkan apa yang diinginkan plus sabar plus kesungguhan dan itu mengantarkannya kepada apa yang dia inginkan. Pelajaran yang lain tidaknya seorang itu tidaklah ya, kemudian merasa cukup dengan duduk di rumah dalam masalah agama. Kemudian merasa pasrah merasa cukup dan pasrah dengan ma'alihi aba'uhu. Dengan apa yang jadi warisan nenek moyang. Maka tirulah Salman. Jangan menjadi orang bermental, ah, inilah ajaran nenek moyang. Inilah agama warisan nenek moyang. Sudah dinikmati apa adanya. Tidak ya, perlu kemudian ditimbang, dibandingkan, kemudian dicari, kemudian di... Tidak. Maka selainnya telah dinilah Salman dalam keadaan, dalam masalah dia tidak merasa cukup dengan warisan nenek moyang, namun dia pergi dari rumahnya untuk mencari kebenaran dan kebenaran. Kemudian eh, kisah Salman menunjukkan bahasanya orang yang cinta berat dengan kebenaran, maka akan mudah baginya korban harta dan korban keluarga untuk mendapatkan kebenaran. Lihat tadi pengorbanan Salman sapinya, kambingnya, kambingnya cuma direlakan. Yang penting saya sampai ke tempat itu. Tolong bawa saya ke negeri Arab. Ini tak kasih kambing, tak kasih eh, kambing, tak kasih sapi. Ini sebagai ujrah, yang penting bawa saya ke negeri Arab. Maka ketika orang itu cinta dengan kebenaran, ya, cinta dengan ilmu, maka dia akan ringan baginya korban apa saja. Korban harta, korban dalam artian meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, semua pengorbanan itu terasa ringan. Itu bukan satu hal yang wah, bukan satu hal yang disesali, bukan sesuatu yang diratapi, namun itu dianggap satu hal yang remeh. Demi kebenaran yang dicari. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran bahasanya al-haq la yu'rafu kasratil qailin. Kebenaran itu tidaklah diketahui dengan banyaknya orang yang berpendapat dengannya. Maka lihat orang-orang yang dianggap berada di atas jalan kebenaran yang dijumpai oleh Salman di kalangan orang-orang Nasrani segelintir. Masing-masing pendeta mengatakan saya tidak tahu ada orang yang semisal saya kecuali yang di sana, jauh di sana sedikit. Ya. ya. maka di Syam ada satu, di Irak ada satu. Nah, ini ada satu lagi. Ya, maka ini menunjukkan di antara pelajarannya bahasanya tolak ukur kebenaran bukan banyaknya. Namun realita realitanya apakah itu sebuah kebenaran atau tidak, dalilnya. Itu yang jadi tolak ukur kebenaran. Dan kita jumpai di sini ahlul haq ya'rifuna ba'duhum bi ba'din. Biasanya orang-orang berada di atas jalan kebenaran itu memiliki kedekatan hati. Meskipun jarak mereka berjauhan. Sehingga dimungkinkan satu dengan yang lain kenal. Boleh jadi belum pernah ketemu namun ya kesamaan jalan itu membuat kedekatan di antara mereka. Kemudian di sini kita jumpai asuratul hayatu min ta'awunil muslimin. Contoh real, tolong menolong kaum muslimin di masa Nabi. Lihat kan mereka tolong menolong membantu Salman. Yang pertama tolong menolong untuk ya, ya, minimal ada dua. Tolong menolong untuk <coughs> untuk dapat jadi anak pohon kurma tunas pohon kurma. Mereka ada yang bawa 15, bawa 10, ada yang bawa 20. Ada. Tolong menolong. Begitu kemudian diinstruksikan tolong menolong langsung lengkap kumpul 300. Dan perlu buat galian yang kedua, Salaman perlu buat galian 300 galian. Tadi disampaikan para sahabat yang bantu Salman untuk buat galian-galian tersebut. Demikianlah kaum muslimin dan demikianlah hendaknya sifat kaum muslimin dan hendaklah demikian sifat kita. Kalau belum ada itu semangat para sahabat. Semangat para sahabat dalam menolong saudaranya. Maka ini bisa jadi bahan evaluasi bagi kita masing-masing. Gimana semangat kita ketika ada saudara kita yang memerlukan bantuan dan pertolongan. 300 itu cepat. Untuk Salman itu cepat. Bisa kita katakan sehari itu juga dapat 300. Begitu Nabi umumkan. Kemudian di sini kita jumpai tawadu'un Nabi, ketawadu'an Nabi, ketawadu'an seorang pemimpin, ketawadu'an seorang guru, ya idealnya sebagaimana Nabi. Dia ikut turun tangan, bukan hanya instruksi, bukan hanya ngasih pengarahan. Nabi ikut menanam. Bahkan semua itu ditanam oleh Nabi kecuali satu. Sebagaimana dalam uh, eh, Riyad Samair. Iya. Kemudian kisah Salman ini menunjukkan hubul Islam salam. Bahasanya Islam itu menyukai kedamaian. Iya. Yaitu dari mana? Dari sisi Nabi ya, berupaya untuk membebaskan Salman dari perbudakan dengan cara yang baik-baik. Padahal Nabi kepala negara. Nabi kepala negara, pemegang otoritas tertinggi di kota Madinah. Nabi nggak melakukan intimidasi sama orang Yahudi itu. ini Yahudi, ini eh, ini kawanku, bebaskan. Awas kamu. Nah, enggak tahu bebaskan, saya datangkan uh, nanti kamu akan saya kepung. Gitu. Ya, nanti saya kirimkan lima truk orang. Gitu. Ngepung rumahmu kalau kamu enggak bebaskan cuma-cuma Salman. Bebaskan Salman cuma-cuma. Seandainya Nabi lakukan, bisa enggak? Bisa. Bisa. Ingat, tapi statusnya kepala negara. Statusnya pemimpin tertinggi di Madinah. Ini Salman. Nabi pengen Salman bebas dari perbudakan. Nabi tidak ngotot. Ini perbudakan yang tidak sah. Salman itu orang merdeka. Kemudian dijual. Ini penjualan. Ini akad yang eh, akad yang tidak sah. Ini dijual. Ini, ini zalim. Ini akad yang tidak sah. kemudian eh, dibeli lagi. Ini akad yang tidak sah. Kan sampai tiga kali ya. Atau kemudian dua kali. Iya. Dua kali. Ini kamu, eh, ini eh, penadah. Nah, <laughs> ini barang rampokan. Nah, ini kamu nadai. Ini. Transaksi tidak sah. Dah, bebaskan Salman cuma-cuma. Itu dari sisi fikih juga masuk itu bisa itu. Transaksi tidak sah. Mau kemudian pakai dalil fikih, oh, bisa. Ini transaksi tidak sah. Mau kemudian pakai kemudian pakai otot, oh bisa. Ada. Ini, pakai status politik, wah, bisa. Namun ini apa, nyusah-nyusah kaum muslimin harus urunan, harus patungan, dasar Yahudi. Ah, bisa aja. Bisa saja. Nabi lakukan? Tidak. Apa yang Nabi lakukan? Nabi Salman ngomong sama bosmu. Suruh kamu transaksi apa? Kasih tawaran, siap bayar. Nanti kita bantu. Gitu salah, gitu caranya. Ya, Nabi tidak kemudian memanfaatkan status politik, Nabi tidak memanfaatkan uh, status hukum, tidak. Ini sudah bayar sajalah nggak ribut, ya. ya. nggak ada kegaduhan, nggak ada gejolak. Ya, meskipun ini transaksi yang tidak sah, ya udahlah dibayari saja. Ya. Meskipun asalnya transaksi yang tidak sah, orang merdeka dijual. Ya. Ini orang merdeka dijual, transaksi yang tidak sah. Daripada ribut, ya udah dibayari saja. Ya. Demikian semangat Nabi SAW. Ya, maka Islam adalah din adalah agama yang yuhibbus salam. Ya, mencintai dan menginginkan kedamaian. Kalau enggak usah bikin gaduh, ya enggak usah gaduh lah. Ya. Kalau enggak bisa, enggak bikin kerepotan, enggak bikin kerusuhan, enggak usah bikin kerusuhan. Kalau ngejak rusuh ya siap rusuh. Kan? Tapi kalau bisa enggak pakai rusuh, enggak pakai gaduh, cuma kemudian keluar duit, ya sudah bayari saja bayari. Dalam keadaan ekonomi Nabi itu pas-pasan, ingat. Makmur itu kan baru pasca khaybar. Kondisi kaum muslimin. Itu kondisi ngenes. Namun ya sudah bayar duit saja daripada ya, daripada ribut. Semangatnya adalah semangat ya, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, tidak menjadi sebab keributan, kerusuhan gitu. Ya. Maka lebih baik bayar dalam nilai yang besar daripada kemudian kerusuhan. Ya, apalagi kemudian keributan gara-gara parkir atau yang lain. Nah, wong apa sih susahnya kan? Uang duit aja uh, Nabi siap bayar daripada ribut apalagi ya, ribut sama tetangga dan sebagainya cuma gara-gara mau goyang uh, motor dikit saja supaya parkirnya benar. Nah, repot kan? Duit saja Nabi semangatnya ngajari kita, duit bayar keluar, jumlah besar, koma 300. 40 ukiyah. Yang itu emas satu telur ayam itu belum cukup. Oh, itu padahal emas satu telur ayam itu seberapa? Itu udah berapa beratnya? Itu belum cukup. Bayar daripada ribut. Kemudian di sini kemudian selayaknya pemimpin memerintahkan kasih orang-orang mampu untuk membantu yang lain. Dengan Nabi mengatakan, e, bantulah saudaramu. Ini bantulah saudaramu. Kemudian pelajaran yang lain dari ini menunjukkan bahasa orang Nasrani tadi eh, sebenarnya ada di depan orang Nasrani sudah tahu akan datangnya Nabi akhir zaman. Karena yang ngasih tahu Salman itu uskup Nasrani. Maka yang tahu kemudian Nabi itu datang bukan hanya orang Yahudi. Al-Quran menceritakan orang Yahudi. Yahudi itu kenal Nabi sebagaimana dia kenal anaknya. Dan di sini di kisah Salman ya, orang Nasrani tahu betul tentang kedatangan Nabi akhir zaman.